Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibat fillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana ada limpah nikmat dan karunia-Nya yang sangat besar, sangat agung, sangat tiada tara kepada kita. Naam di pagi hari yang cerah, yang indah ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, menolong kita, naam, untuk bisa kembali hadir di tempat yang mulia dan penuh berkah ini untuk melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Syarhu Salasatil Usul penjelasan tiga landasan pokok tiga perkara yang sangat prinsip yang sangat asasi yang sangat fundamental di dalam agama kita. Naam. Ahibat fillah, a'azakumullah. Naam, meskipun naam ya mungkin wallahu alam ya. Ya kita tidak mengetahui ya kualitas dari naam, dari mikrofon yang kita miliki di sini. <clears throat> nah, ya meskipun ya kalau memang kalau kondisi kita di sini qadarullah kemasyafaan ya tetangga kita tetangga masjid ini nah sekitar beberapa meter ini ada walimah nah ya alaikum demikianlah ya ini ujian kita nah mudah-mudahan meskipun demikian ya hal tersebut tidak menghalangi semangat kita, niatan kita yang sedari awal kita ingin sama-sama belajar, mengkaji, mempelajari perkara yang sangat penting di dalam agama kita ini. Nah, nah, nah minta uzur ya terkait kondisi yang sekiranya para pendengar semua kurang kondusif. Nah, mudah-mudahan tetap tidak menghalangi laju kegiatan kita sama-sama mempelajari kitab Syarhu Salasatil Unsur ini. Nah, saya <clears throat> Alhamdulillah, alhamdulillah, pembahasan kita membahas kitab yang mulia ini. Naam, pada pertemuan yang sebelumnya, alhamdulillah, Allah memudahkan kita untuk naam menyelesaikan salisa, nah, al المرتبة salisa terkait al-martabatu Bidi. Nah, marhala tingkatan rajat yang ketiga dalam permasalahan agama ini itu al-ihsan. Nah, kalau kita baca bagaimana penjelasan dari mu'alif sendiri Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah terkait al-ihsan. Nah, dan kita telah baca pula rincian penjelasan yang sangat luar biasa terkait pembahasan ihsan. Naam, ihsan di dalam agama kita. Nah, kita telah membaca faedah yang sangat berharga ya, sangat penting sekali terkait al-ihsan. Nah, Syekh Muhammad bin al menjelaskan terkait al-ihsan beliau membagi secara garis besar. Nah, terkait al-ihsan. Al-ihsan. <clears throat> Naam, al-ihsan. Naam, liibadillahi ta'ala. Itu ihsan kepada Allah Subhanahu Baik itu, itu baik itu ihsan dengan mal, harta ataupun jah secara kedudukan dengan ilmu ataupun dengan badan. Nah, itu yang pertama dengan rincian lagi beberapa rincian tadi. Dan yang kedua, beliau juga menjelaskan al-ihsan fi ibadatillah taala. Berbuat ihsan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana beliau juga menjelaskan beberapa rinci. Penjelasan yang sangat rinci terkait permasalahan tersebut. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari yang lalu, hal yang telah kita pelajari tersebut bisa benar-benar kita pahami dengan baik dan mudah-mudahan Allah menolong kita untuk bisa mengamalkannya dengan baik. Nah, <clears throat> Alhamdulillah, azakumullah. Nah, adapun pada pagi hari ini, nah kita akan membaca hadis berkaitan nah beberapa pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya. Naam, al-martabatu fid din, fil Islam. Beberapa tingkatan di dalam agama ini yaitu al-Islam, al-iman, wal ihsan. Dan itu disebutkan dalam satu dalil yang sangat panjang, hadis yang sangat panjang yang ma'ruf dengan hadis hadis Jibril ya. Nah, ini kita akan baca sekilas terkait hadis Jibril dan juga mudah-mudahan caranya Allah mudahkan, kita akan juga mulai masuk kepada al-aslus salis. Nah, prinsip pokok pondasi perkara yang asasi yang ketiga di dalam agama itu, agama kita yaitu ma'rifatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, <clears throat> baiklah kita langsung saja kita mulai. Kita baca qala muallif rahimullah kata muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Naam. Wa dalilu minas sunnati dan dalil dari sunnah. Nah, terkait sahabat tiga tingkatan, tiga derajat di dalam Islam yang telah kita lewati sebelumnya ya. Al-Islam, iman dan ihsan. Dan beliau yaitu hadis Jibril al masyur hadis Jibril yang sangat masyur, sangat terkenal ya. Nah, hadis ini dinamakan dengan hadis Jibril. Nah, luar biasa ya. Dinamakan dengan hadis Jibril. Karena di dalam hadis ini dikisahkan bagaimana keberadaan para sahabat pada saat itu Allah berikan kemudahan. Allah berikan taufik bagi mereka untuk bisa melihat malaikat ya malaikat yang mulia malaikat yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah SWT akan dikatakan ru'usul malaikat atau ra'isul malaikat pimpinan para malaikat Masya Allah ya malaikat Jibril meskipun bukan dengan bentuk asli pada saat itu malaikat Jibril anis salam, beliau naam tentunya ini dengan izin Allah. Masya Allah, untuk perkara yang besar. Kalau perintahkan untuk mengajarkan nah, kepada nah, kepada para sahabat. Subhanallah ya. Ini adalah pengajaran yang spesial ya. Yang luar biasa. Pengajaran kepada sahabat secara langsung. Nah, terkait masalah yang paling prinsip, paling penting dalam agama ini. Tiga tingkatan tadi. Ya, Nah, yang tiga tingkatan tadi itu adalah garis besar. Memiliki rincian yang juga sangat luar biasa. Yang sangat panjangnya. Nah, setidaknya sahabat pada saat itu mereka nah memberikan hidayah tapi untuk bisa melihat langsung ya orang yang selama ini bermuamalah dengan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menyampaikan langsung wahyu dari Allah Subhanahu Taala tapi mereka tidak melihat. Nah, ya, pada hari itu, subhanallah ya, Allah tampakkan, Allah perintahkan untuk malaikat yang mulia tadi, malaikat Jibril alaihissalam menampakkan diri. Untuk tujuan apa? Untuk mengajari para sahabat. Nah, baiklah, tidak perlu kita berlama-lama, kita akan baca terkait hadis ini. Nah, An Umar, An Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qol diriwayatkan dari sahabat yang mulia sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridainya qol beliau mengatakan bainama nahnu julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum nah, dahulu tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtala alaina rajulun syadidu bayan disyam tiba-tiba datanglah seseorang yang syadid Eh, sangat naam ya. jadi dubayan siap sangat putih pakaian Naam ya. Ini ini menunjukkan dari awal ini sudah menggambarkan ya. Orang ini berpakaian sangat putih. Naam. Nah. Syadidu sawadi sya'ar. Nah, dan sangat hitam rambutnya. Nah, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Artinya sangat bersih ya. Nah, ini intinya. Apa? Boleh mengatakan? Nah, la yura alaihi asar safar. Tidak nampak padanya tanda-tanda lagi safar. Orang yang datang dari perjalanan jauh. Tidak nampak. Nah, karena di zaman dahulu, ya beda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang mau perjalanan jauh, nah, nah ya kalau naik mobil atau naik pesawat pakainya masih tetap rapi pakainya masih tetap bersih nah rambutnya tidak akan apa ya kusut ya kalau kalau bahasa kita di sini usak masai <laughs> ya ini bahasa orang di sini ya nah, biasanya rambutnya yang awalnya hitam bersih nah awalnya baru mandi tahu-tahu sudah luar biasa ya rambutnya sudah tidak karuan bentuknya sudah tidak rapi, sudah begitu hitam bersih lagi. Demikian bajunya. Yang bajunya warnanya putih bersih. Tahu-tahu sudah bukan putih, coklat. <laughs> Karena berdebu itu zaman dahulu. Sama sekarang beda ya. Ini intinya demikian. Sahabat sahabat Umar Ibn Khattab menggambarkan orang tadi. Ini orang yang tidak nampak. Nah, dari perjalanan jauh. Nah, wala ya'rifu minna Tapi tidak dia, tidak seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Ya, kalau memang dia bukan dari pilihan jauh kan, ya harusnya bisa jadi orang yang mukim sini. Orang daerah sini. Kita kok nggak tahu. Demikian ya. Kami nggak pernah lihat orang ini. Ah iya. insya Allah. Sebenarnya ini malaikat Jibril alaihissalam ini ya, tentunya perjalanannya luar biasa ya. Ini lintas langit. <laughs> nah, um, tapi inilah ya ketaman beliau alaihissalam. Nah, tidak dikenali seorang pun oleh sahabat pada saat itu. Hatta jasa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga dia pun duduk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asnada rukbatai ila rukbatai. Beliau pun menyandarkan. Nah, um, menyandarkan, menempelkan rukbatai ila rukbatai. Dua, lututnya. Lutut orang tadi ke lutut Nabi. Allah kafai Allah kafai alaf khilai. Beliau pun juga meletakkan dua telapak tangannya kedua pahanya. Nah, ini ada dua penjelasan, ada rincian ya. Ah, siapa ini? Naam. Naam. Ya. Di antara mereka ulama mengatakan ini telapak tangan sendiri dan pahanya sendiri ya. Naam. Faqala ya Muhammad. Dia pun mengatakan, dia pun berkata. Nah, para sahabat nggak kenal. Ya. Tiba-tiba langsung mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menempelkan kakinya, nah, dan duduk dan bertanya langsung, ya Muhammad, kok oh, kenal Nabi Muhammad? Iya ya. Nah, kalau orang yang nggak kenal, ya biasa bisa aja bisa jadi tak kala mereka menemui Rasul dan para sahabat mereka akan berkata, siapa nahu? Siapa? Yang namanya Muhammad. Nah, sebagaimana hal tersebut, nah, yang terjadi pada riwayat-riwayat atau hadis yang lainnya. terkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh orang yang tidak dikenal, orang Badui ya. Nah, mereka akan berkata, yang namanya Muhammad, yang mana namanya Umar. Nah, ya, yang, nama, yang mana namanya Ali. Demikian. Nah ini para sahabat tidak kenal. Tidak nampak safar, safar. Mereka tidak kenal. Tapi orang ini langsung kenal Nabi Muhammad. Subhanallah ya. Langsung kenal Nabi Muhammad. Nah, tidak semata, kan, tidak semata itu. Tidak cuma itu. Ada perkara yang lebih menakjubkan lagi. Nah ya. Langsung. Nah, dia pun berkata, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Nah, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yang dia tanyakan kepada Nabi Muhammad. <clears throat> Dia bertanya, tapi untuk tujuan apa? Sebagaimana nanti di akhir hadis ini, tujuannya untuk mengajarkan para sahabat. Jadi, nah, ya tidak semata-mata yang bertanya tadi, dia tidak tahu permasalahan tadi, bahkan dia sebenarnya sudah mengetahui. Tapi dia bertanya tersebut untuk agar yang lain yang tidak mengetahuinya bisa memetik ilmu pelajaran dari pertanyaan yang ditanyakan tersebut. Maka Nabi, nah, nah maka laki-laki tadi, nah yang mana laki-laki tadi adalah malaikat Jibril alaihissalam yang pun berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad akhirnya an Islam. Wahai Muhammad, nah kabarkan padaku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, al Islamu an أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج baita in استطعت إليه sabila Nah, maka Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Nah, ya. Nah, beliau pun menjawab pertanyaan tadi. Yang dimaksud dengan Islam, yaitu yang pertama, dan ini rukun Islam. Inilah yang makruh, yang kita ketahui, yang, yang diistilahkan dengan arkanul Islam rukun Islam. Ini pokok fondasi nah, perkara yang sangat mendasar terkait agama Islam. Yang namanya orang muslim, seseorang yang dikatakan seorang muslim, seorang Islam yang beragama Islam, menganut agama Islam, pasti dia apa? Melakukan yang pertama ini. Bersyahadat, la ilaha illallah wa anna Rasulullah. Bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak, tidak ada sembahan berhak layak pantas untuk dibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala semata dan dia pun bersaksi yang Nabi Muhammad adalah pesan Allah, utusan Allah. Kemudian waktu qiyamah shalah. Ini rukun yang kedua. Seorang muslim, seorang mukmin, orang yang menyatakan dirinya sebagai seorang orang yang beragama Islam, menganut agama Islam, pastinya dia akan mengerjakan menegakkan salat. Yang pertama, engkau bersyahadat, dua lima syahadat. Kemudian menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat. Nah, ini rukun yang ketiga. Semua Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Watahud ini sato'a, ini sato'ata ilahi sabila. Dan berhaji ke al al-baytullah ay, al-baitullah al-haram. Baitullah al-haram. Rumah Allah al-haram. Mana? Itu di Mekah. Bukan di tempat-tempat yang lain. Ini dalil. Nah, dan ini ada prinsip. Nah, dan nah tidak sedikit juga sebagian orang, sebagian kelompok yang tersesat terkait pemesan ini. Mereka berhaji tapi tidak kemukawan yang gila ya. Nah ini adalah akan Islam. Seorang Muslim, nah yang dia menyatakan dirinya sebagai Islam, beriman kepada Allah, kepada Rasul, dia harus melakukan lima perkara ini. Termasuk yang terakhir, dia berhaji ke Baitullah Al-Haram yaitu Mekah apabila dia mampu melakukan perjalanan ke ke sana. Nah, ya. Ini memiliki rincian yang yang panjang juga ya. Sisi permasalahan permasalahan fikih. Nah, kemudian apa kata orang tadi? Kalau dia bertanya tentang Islam, dia juga tidak mengoreksi subhanallah ya dia juga mengoreksi. Subhanallah. Kalau sadat, benar. Masya Allah, engkau benar. So, ini luar biasa ya. Yang dikoreksi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadaqah. Dia pun mengatakan benar. Ajibnillah. Yas'alhu yusatiku. Kami pun aneh. Kami pun terheran-heran. Heran kami. Subhanallah. Orang ini orang ini bertanya kepada Rasul, dia pun mengoreksinya. Engkau benar. <laughs> Iya, dia pun membenarkannya. Subhanallah. Ini ajib ya. Sangat menakjubkan. Nah, hal-hal yang awal tadi sudah menakjubkan, ini lebih ajib lagi. Ini lebih menakjubkan lagi. Subhanallah. Nah, persatuan kebingungan kan? Luar biasa. Rasul juga nggak marah. Nah, Rasul juga menjawab pertanyaan sandi, Terkali dikoreksi Rasul juga. Nah, tidak juga ada reaksi, respon yang menolak atau marah atau mengingkari demikian. Nah, itu aneh, sangat aneh kan? Nah, kol kemudian laki-laki tadi berkata lagi, akhirnya ada iman. Nah, kabarkan aku, mengkabarkan aku tentang iman. Kola maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, untuk minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa untuk minabillahi wa dari khairi wa syari. Nah, maksud iman itu engkau beriman pada Allah. Beriman pada para malaikat termasuk orang yang lagi bertanya tersebut. Nah, ya. Dan sesuatu malaikat Allah, malaikat Jibril. Beriman pada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab ketemu kitab-kitab yang Allah turunkan, kitab Allah. Beriman kepada Rasul yang Allah utus, beriman pada hari akhir, dan beriman pada takdir. Baik itu takdir yang baik ataupun yang jelek. Tak harus diyakini iman. Semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qala sadaqta. Lagi-lagi dia tadi mengorek saya lagi. Ya pun mengatakan, benar. Subhanallah, engkau benar. Nah, ya. Oh, kemudian dia bertanya lagi, pertanyaan kedua. Pertanyaan yang pertama tentang Islam. Yang ma'ruf dengan arkanul Islam. Pertanyaan kedua tentang al-iman. Nah, as Rukun iman yang enam. Nah, ini ma'ruf dengan rukun iman. Kemudian bertanya lagi. Perkara yang ketiga. Nah, perkara yang juga sangat penting dalam agama ini. Kala fakhbirni anil ihsan. Dia pun mengatakan, nah, coba kabarkan padaku, apa itu ihsan? Kala ini ihsan di dalam daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Anta bernama ka'annaka tarah." Fa in lam fa takun tarah, fa innahu yarak. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengatakan, "Anta benullah ka'annaka tarah." Engkau berbeda pada Allah, ihsan itu engkau dikatakan ihsan. Telah ihsan. Telah berbuat ihsan engkau. Di dalam beribadah pada Allah Subhanahu Masuk orang baik. Bahkan pada seluruh amalia ya. ya ibadah secara langsung pada Allah SWT. Ataupun, ataupun ibadah. Yang pada hakikatnya. Yang berkaitan dengan orang lain. rumah dengan orang lain tatkala melakukan perkara ini, menghadirkan perkara ihsan ini, maka saya dia telah berbuat ihsan. Sejatinya berbuat ihsan. Karena amalnya tentunya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad SAW. Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya ikhlas. Hanya mengharap ridha Allah. Bukan untuk tujuan yang lainnya. Maka beliau mengatakan antak maha nak kata Ihsan itu yaitu, terkala engkau beribadah kepada Allah, engkau beribadah kepadanya, karena katara. Seolah-olah engkau melihatnya. Subhanallah ya. Nah. Bagaimana kalau kita beribadah? terkala kita merasakan ada di hadapan kita Allah. Seperti kita melihat Allah. Apakah kita nah orang yang ya hatinya jujur, hatinya baik. Nah, masih ada kebaikan. Maukah dia ingin meraih keridhaan ke yang lain, tentunya dia di sana akan malu. Dia akan takut. Akan dia berharap kepada zat yang lebih layak diakumkan. Nah, dia ya, bahkan selayaknya mencintai zat yang telah melimpahkan nikmat, segala kenikmatan padanya. Yang telah menjanjikan untuknya. Tatkala menunaikan ibadah tadi, ketaatan tadi, oleh janjikan suatu pahala yang yang luar biasa. Ya, yang luar biasa. Kenikmatan akhirat yang tidak taranya tidak bisa dibandingkan dengan dunia yang fana ini. Tentunya, terkena seorang hamba daripada kepada Allah orang Allah pun menjamin. Nah, tidak akan Allah sia-siakan dunianya. Nah, ya, tidak akan Allah sia-siakan dunianya. Nah, ya, sebagaimana disebutkan dalam berapa dalil ya di dalam Al-Quran ya. Nah, nah, nah jadi demikian ya gambar orang yang esa dan akhir dia akan ikhlas di dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, <clears throat> dia Nah, bahkan dia sangat mencintai dan berharap. Nah, segala ibadahnya memang dipersembahkan kepada zat yang dia seolah melihatnya tersebut. Nah, fa'inlam takum yang mau yarah. Ini kondisi yang selanjutnya. Apabila engkau tidak bisa menghadirkan perasaan tadi. Seolah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fa'innahu yarah. Ketahuilah. Ketahuilah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat. Senantiasa mengawasi. Senantiasa memperhatikan. Nah, inilah istahnya. Kalau nah, di sini beliau tidak langsung, tidak lagi. Nah, mengoreksi ya, membenarkan atau tidak ya. Kola, bahkan beliau melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Kola, maka dia pun berkata, nah, akhbirni anisa. Dan pertanyaan yang sangat luar biasa juga. Pertanyaan yang sangat penting juga. Dan ini juga bahkan kepada orang-orang yang nak orang-orang yang ya menyimpang yang sesat, yang nah kadang kita dengarkan ya informasi kabar oh ada orang yang naudzubillah bisa meramal tentang hari kiamat. Waliyahbillah ya. Nah dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hamba Allah yang terbaik. Dia pun angkat tangan terkait rasul, Ya, dia pun mengatakan, Wal mas'ulu anha bi Orang yang ditanya tentang hal tersebut tidak lebih, tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Nah, ya, artinya perkara ini perkara yang baik. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu tepat dan pastinya tanggalnya kapan, jamnya berapa, harinya apa, tidak tahu. Tepat secara pasti, detail sedemikian rupa ya. Nah, meskipun ada ya kabar dikatakan saat dan itu pada hari Jumat. Tapi tepatnya, tanggalnya, tahunnya, kapannya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui. Ya, karena itu perkara gaib yang hanya Allah SWT mengetahui tentang permasalahan tersebut. Meskipun dalam hal ini, nah, ya terkait amarot, nah tanda-tandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diberitahukan tentang hal tersebut. Maka, nah, Malaikat Jibril pun bertanya tentang amarot, ya, tanda-tanda hari kiamat. Kalau Pak ini an amarot, ya, kemudian dia mengatakan, beritahu aku tentang amarot, ya, ada tandanya. Nah, ya, kalau tepatnya waktunya kapan ya tanggalnya tidak tahu, setidaknya kasih tahu aku. Nah, ini juga untuk pelajaran untuk umat ini untuk para sahabat yang mendengarkan pada saat itu. Bagaimana gambaran? Dekatnya hari kiamat. Akan datangnya hari kiamat. Dan tanda-tanda ini bahkan telah terjadi. Ya. Telah terjadi. Sehingga wahai wahai manusia, sadar. Nah, ya. tanda ini bahkan sudah terjadi pada di saat ini. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dal amatu rabbataha antara hufat al urat al ala tari'a asya yatatawaluna fil dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dal amatu rabbataha terkala al amma, al amatu ma ini adalah budak. Tapi dia budak perempuan ya. Nah, abdun itu budak laki, Amat ini budak. Terkala seorang budak wanita dia telah dia melahirkan pembaca. Nah, Arab itu adalah ya Sa'id ya Sa'id tuannya. Ini terjadi. Tatkala seorang muda ya melahirkan tuannya. Itu banyak ya, ya tatkala muda dia naam diperbudak oleh seorang majikan. Nah, anaknya budak tadi itu menjadi tuan tatkala budaknya tadi masih berstatus Buddha ya. Nah, dan banyak penjelasan perincian terkait permasalahan tersebut. Wa al hufat al-urat al-ala tari'a asya itu tawalun fil bunya dan demikian. Yang ini pun juga terjadi. Dan kalau engkau telah melihat al-hufat al-urat al-ala al-hufat disebutkan para ulama maknanya orang yang tidak menggunakan sunnah. Nah, bisa menahu adalah ini adalah gambar tentang al-fuqara wal masakin zaman itu. Orang-orang miskin ya. jangan kan iya jangan kan nah, mereka memiliki khub ataupun yang lainnya. Sandal saja mereka tidak memiliki. Saking miskinnya. Terkala engkau telah melihat orang-orang yang dahulunya, orang yang tidak bersandal al-urata, yang tidak berpakaian. Iya, makanya sangat ini. Nah, hampir dikatakan tidak ada mau pakaian dari hari Ahad sampai ke Ahad lagi pakaiannya itu. Iya, dan yang Masya Allah ya, hampir tidak menutup oh, Orang yang telanjang ya, bahkan tidak pakaian, tidak berbusana. Orang yang sangat miskin, al-alata, orang yang sangat miskin. Ria asya yang dahulunya mereka mengembalakan sya. membalas kami. Ya masih fil ilmunya Sekarang mereka berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Nah, ini menunjukkan ya, ya, tanah-tanah saat tatkala sudah mulai banyak ya gedung pencakar. Ya, bangunan-bangunan yang tinggi muncullah. Dan yang membangunnya adalah dahulu orang-orang miskin. Nah, sekarang mereka menjadi orang-orang ya bisa membangun hal Bukan oleh para ulama, karena tanda ini pun sudah terjadi. Nah, bagaimana? Yang dulu kehidupan negeri Arab, Sarung. Nah, ya, tanah yang sangat tandus. Iya, tempat-tempat di sana, kalaupun ada padang rumput, itu digembalakan. Digembalakan. Digembalakannya kambing. Nah, ternak, unta, dan semisalnya. Tapi sekarang, Masya Allah ya, sana sudah, sudah luar biasa sudah dibangun gedung-gedung cemerlang. Nah, ya, makan di, ya, di Arab sendiri, Saudi sendiri, ya, untuk jamnya itu ya. Nah, jadi gedung yang jam yang tertinggi ya, ya benar, ya kan, jam yang di belakang Ka'bah itu jam tertinggi dan terbesar di dunia ya. Iya, tertinggi ya. Nah, Ustaz mengalahkan itu apa Benwich ya <laughs> apa yang di yang di Inggris itu ya London ya. Nah, eh, Nah, itulah gambaran kondisinya. Nah, tidak kita sadar wahai manusia kaum muslim bahasanya tanda-tanda dekatnya sah hari kiamat ini sudah ada. Nah, qala amadha Nah, di sini disebutkan pemalak ya. Nah, nah, kalau dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari, redaksi yang yang seharusnya pantalako. Nah, sini manda artinya terlalu. Nah, kalau talako artinya dia pun beranjak pergi ya. Alabas malian, maka kami pun tinggal malian. Ah, waktu tawir itu dalam waktu yang agak lama sudah terlalu apa sudah berlalu permasalahan itu agak lama Pakola maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, dan disebutkan para ulama, ini lama sekali ya. Nah, pernah kita pelajari, nah terkait hadis ini dari asatidah sebelumnya, atau sangat lama, bahkan kayaknya berminggu-minggu atau berbulan. Dia eh, tidak langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan siapa orang tadi yang bertanya. Nah, setelah agak lama, Fakola ya Umar, atau di saya, Selaga lama, lama sekali. Nah, bahkan mungkin sahabat sudah hampir lupa ya. Nah, meskipun terkait itu permasalahan yang besar, mereka juga gak enak ya <laughs> nanya dengan Rasul kan. Nah, inilah sahabat. Ya. Oke, ini terus adab. Bagaimana sopan santunnya sahabat ya? Dari ini mereka pun bertanya. Ya, cara mereka menjawab juga. ya, ada sisi adab bertanya pun dengan penuh adab dan etika. Nah, ya, semoga Allah SWT memberikan kita kebaikan, budi pekerti, keluhuran, budi pekerti dan adab. Dan Rasulullah SAW demikian ya. Beliau diutus di tengah-tengah kita, kaum muslimin. Untuk apa? Liutamima makarimal akhak. Sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis. Nah, inna mabu'ith. Liutamima karena akhlak. Sesungguhnya hanyalah aku itu diutus. Hanyalah untuk memperbaiki, bahkan menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang bagus, yang bagus di tengah masyarakat. Rasul sempurna. Dan dia adalah teladan yang paling mulia. Nah, pada saat itu sahabat tidak ya sangat sopan ya, tidak lebih lebihan Nah, mereka tidak tidak fudul istilahnya ya tidak terlalu kayak cari cari tahu sekali ya. Nah, <laughs> nah, ya. Maka setelah agak lama, Pakola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ya Umar, terima saya. Oh Umar, tahu gak engkau siapa yang bertanya dahulu? Yang bertanya itu, tentu Sahabat Umar pun dengan sopan. Sebutkan para ulama, sebenarnya mereka ini bukan orang yang kalau mereka mau mengandalkan akal, otak, Bukan tidak bisa menjawab. Bisa saja mereka menembak. Tapi mereka tidak memaksakan diri. Dan terkala mereka berucap dengan ucapan ini, menunjukkan ketawaduan mereka. Kebagusan juga adab akhlak mereka. Dan ini adalah adab perangai para sahabat. Subhanallah ya, tawadu. Tawadu tidak membuatmu rendah hina, bahkan engkau mulia di sisi Allah SWT. Nah, Allah SWT bahkan mencintai, bahkan mengangkat derajat orang-orang yang tawaduk, mutawad, mutanawiin. Naam ya. Naam, diin. Nah, orang-orang yang tawaduk. Nah, kesahabatan maka sahabat Umar tak ditanya dengan tadi, tanya saja apa jawabannya? Allah wa Rasulullah. Itu tak kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masa beliau masih hidup. Kalau sudah meninggal, Allah Allahu a'la. Nah, nah itu ya. Allahu a'la. Allah yang Allah yang mengangkat segala perkara, segala urusan yang ada. Serahkan kepada Allah. Nah, mungkin kita tahu, tapi bisa jadi sedikit atau kurang sempurna ilmu Allah. Ilmu yang belum sempurna. Kalau orang mengatakan tadi, bukan dia rendah hina. Kalau dia mengakui, memahami ucapan tadi. Nah, pemahaman yang dalam. Dia menyandarkan al-ilmu inallah. Iya. Semuanya segala pengetahuan. Kesempurnaan ilmu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Allah wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya. Yang lebih tahu permasalahan. Segala permasalahan dalam permasalahan agama ini. Nah, kalau Allah segala permasalahan yang ada. Kal, maka Rasul pun mengatakan, Azza Jibril, atakum yu'allimkum amr dinakum. Ini riwayatnya, redaksinya demikian ya. Kalau dia meriwayat yang lain ya. Nah, ada Jibril, atakum, alimakum, dinakum. Langsung demikian ya. Itu ada Jibril. Nah, dia datang pada kalian bertujuan mengajarkan langsung agama kalian. sohan. Oleh karena itu hadis ini masyur ya, ma'ruf disebut dengan hadis hadis Jibril luar biasa. Insya Allah ya bisa lihat malaikat ya. <laughs> Subhanallah. Nah, ini masalah. Saya jadi ya. Ya, ini saya jadi ya, kalau di dalam riwayat lain ada juga malaikat yang berubah bentuk menjadi manusia. Nah, terkala ada seorang seorang laki-laki yang datang ke satu negeri. Datang ke tempat ya, saudaranya. Ditanya, untuk keperluan apa engkau? Ada keperluan hajat khusus? kepentingan dunia untuk tidak. Tidak lain aku mengunjunginya karena cintaku pada Allah. Ternyata ya ini malaikat ya. Ada juga. Nah, bisa jadi ya. Nah, <laughs> ya ketemu di jalan gitu. <laughs> Subhanallah ya. Nah, ya, Masya Allah. <clears throat> Ini adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Perkara yang sangat besar, sangat penting di dalam agama agama ini. Nah, nah, nah itu alhamdulillah matan yang lumayan sangat panjang ya. Nah, <clears throat> kemudian, nah di sini sedikit syarah dari Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Dia mengatakan roh muslim. Nah, di sini diberikan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Iman bab Al Iman wal Islam. Bab Al Iman wal Islam. Kalau bahasa hadis dan dia pun menyebutkan kesempurnaan di sini. Takut dalam syarhuhu, lana syarhun alaih, di majmu'il fatawa warsail, mujalid disari sabha, salasa warba'in, umiyah. Nah, kata beliau, nah, takut dalam syarhuhu, telah lewat ya, penjelasan rinci terkait hadis ini. Nah, sudah disebutkan juga ya. Walana syarhun alaih. Kami juga sebenarnya ada syarah yang lebih rinci lagi. Artinya di al-Fatawa Warsail di dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa Warsail kumpulan karya tulis Syekh Muhammad bin Sulaiman Saimin Emang Ta'ala terkait hadis ini um, sebutkan kata beliau itu di dalam Majmu'ul Fatawa beliau jilid yang ketiga halaman 143 subhanallah ya nah insya Allah nah ini sudah berapa menit kajian kita dua 42 ya subhanallah ya ini masih ada, naam, masih ada, masih ada sebenarnya. Kalau terkait hadis ini, sarannya cuma sedikit, matanya yang luar biasa ya. Um, uh, di sini sebenarnya masih ada beberapa atau kita akan mulai masuk sebenarnya masuk naam pemasan yang baru. Nah, pemasan yang baru yaitu usul al-asl salis. Usul yang ketiga. Nah, Nah, maksudnya ketiga. Nah, nah, sepertinya kalau kita membaca terkait al-aslul salis, usul yang ketiga ini, kalau kita baca secara totalitas, secara sempurna, hmm, bahkan lumayan sangat panjang ya, sangat panjang sekali. Tapi setidaknya di sini kita akan coba baca matanya. Nah, jadi hari ini kita akan kita sekedar membaca matan-matan ya. Nah, meskipun demikian, mudah-mudahan dan ini juga akan mewakili pembahasan yang akan kita bahas ini. Nah, dan mudah-mudahan juga bisa kita petik ya faedah ilmu hikmah yang banyak padanya. Kita baca kalau rahim rahimahullah al azhar salis um, prinsip yang tiga perkara yang sangat asasi perkara yang sangat penting dalam agama ini yang ketiga. Nah, ya. Yang pertama ini adalah inilah usul selatan. Tiga perkara yang sangat mendasar penting di dalam agama ini untuk kita Pertama sudah kita lewati yaitu ma'rifatul abdi rabbah. Pengetahuan seorang hamba kepada terhadap Rabbnya. Nah, kita jelaskannya terkait tauhid, rincian tauhid. Kemudian ma'rifatul abdi dina. Pengetahuan seorang hamba terhadap agama. Nah, terhadap agama syariat ini. Ini usul yang ketiga. Nah, aslu salis. Pokok prinsip yang ketiga dalam agama ini. Apa itu? Nah, kata beliau, ma'rifatun nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'rifatu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan kita, pengenalan kita terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pokok prinsip yang ketiga. Nah, di sini beliau sedikit ya. Nah, ya lumayan ya, tidak begitu sedikit sekali. Di dalam matan ini beliau menjelaskan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pada syarah juga ditambah beberapa rincian penjelasan dari Syekh Muhammad Musa al -Saini. Nah, tapi pada pertemuan ini kita cukupkan untuk membaca ya. Nah, kata beliau, wahwa Nabi Muhammad kita ini perlu kita ketahui. Nah, nah ini sangat penting ya. Sangat mengiris hati, sangat nah menyayat hati, sangat ironis sekali ya. Nah, kita kita yang mengaku seorang Islam, menganut agama Islam, seorang muslim, yang nabi kita nabi yang Allah utus untuk umat ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengetahui dia. Meskipun dikatakan wajar, iya, jarak itu sangat jauh, bahkan ribuan tahun. Nah, tapi ya, khabar tentang beliau, bagaimana besarnya jasa beliau terhadap kita, terhadap Islam, terhadap kaum muslimin, kaum mukminin. Sangat besar. Jangan sampai, jangan sekali-kali kita tidak menyadari. Nah, ya. jangan sampai kita tidak menanti yang sangat ironis sekali. Waliyahbillah. Anak-anak kaum muslimin. Anak kaum muslimin. Para pemuda Islam. Mereka, iya. Ditanya tentang Nabi. Ataupun para sahabat Nabi. Ataupun para tabiin, para ulama. Karena generasi terbaik umat ini. Mereka tidak tahu. Tapi, permasalahan lainnya. Waliyahbillah. Maka nama orang kafir. Misalnya Sebutkan nama pemain bola ini. Paham mereka? Kesebelasan ini paham. Allah apa boleh tahu dia? Boleh tidak? Tidakkah itu menyesati? Ini sangat luar biasa ya. Di sini untuk perkara ini perkara yang sangat penting. Saya yang sepantasnya kita harus tahu. Biarlah manusia sangat besar jasanya Dan mengalahkan jasa orang tua kita. Ya mengalahkan. Nah, karena kasih sayang orang tua kita terkait kasih sayangnya. Ya. Lahiriah. Ya. Nah, ya. terlebih kalau orang tuanya pun seorang muslim. Nah, kalau dia seorang muslim, Masya Allah. Tidak semata mata masalah lahir saja ya. rohani, batin kita juga dididik. Pendidikan tadi tentunya tidak lain, tidak bukan. Sebaik-baik didikan adalah teladan dari beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah. Beliau teladan terbaik segala hal. Dalam agama ini. Segala hal. Baik eh, dari sisi dari nah, pendidikan, orang tua, keluarga. Dia juga terbaik. Maka dari itu, selain kita mengetahui hal ini. Nah, al-asal salis, perkara yang ketiga tadi ya, ma'rifatul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammadun Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Nah, itu beliau. Nah, Muhammad. Nabi kita adalah Nabi Muhammad putranya Abdullah. Nah, ya, yang mana Abdullah ini adalah putra Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah putranya Hashim. Inilah luar biasanya orang Arab ya. Dan tradisi ini masih terjaga hingga sekarang. Luar biasa. Bagaimana mereka mengetahui nasab mereka. Nah, nenek moyang mereka, garis keturunan mereka, mereka paham. Kalau kita mungkin ada di Indonesia, cuma terputus ya. Bahkan kalau kita buka kitab ulama, mereka tahu. Bahkan rinciannya. Sampai ya, ke Nabi Muhammad Ibrahim alaihissalam. Saya kita ya kita buka kitab Syirah ya. Nah, hmm, kitab syirah Nabi. Nah, perjalanan bersuruh. perjalanan kehidupan beliau, biografi beliau, yang tentunya lebih rinci lagi mengenai hal tersebut. Nah, Nah, beliau adalah putranya Abdullah. Yang mana Abdullah tadi adalah putra Abdul Muttalib. Abdul Muttalib putra Hashim, Hashim dari Quraisy. Min Quraisy. Wa Quraisy min al-Arab. Nah, Quraisy dari keturunan Arab. Dan Arab min zuriyat Ismail alaihissalam. Sedangkan Arab adalah anak keturunnya Nabi Ismail alaihissalam. Ibn Ibrahim al-Khalil. Putranya Nabi Ibrahim Khalilullah. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ya. oleh karena itu Nabi Nabi Muhammad adalah termasuk keturunannya Nabi Ibrahim dari anak beliau Nabi Ismail. Berbeda dengan nah dengan Bani Israel ya. Yang di situ nabi-nabi Bani Israel. Yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, dan ratusan bahkan. Nah, dari kalangan Nabi Bani Israel. Nah, itu beda garis keturunannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Nah Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cuman ini ya dua saja ya subhanallah Nabi Ismail beliau ini keistimewaan dia juga ya nah Ibrahim al Khalil alaihi wa ala nabina Abdul Salatu Wassalam semoga salawat dan salam yang terbaik ya paling utama Allah curahkan kepada mereka kepada Nabi kita Muhammad Naam, Ishaq wassalam. Walahu minal umur. Beliau memiliki umur. Nah, umur beliau sunuh wasitun sana. Ini umur kehidupan beliau ya. Nah, beliau mencapai umur 60 tahun. Ini umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, subhanallah ya. Ini umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya di umur 63 ini banyak sekali Eh, kok banyak sekali itu. Nah, ya. <laughs> yang belum belum tentu, belum bisa. Ya. Tidak bisa kita sebutkan secara detail sini ya. Nah, kenapa kau pilihkan untuk beliau umur 63 tahun ya? Sekalipun bisa saja lebih dari itu. Tapi inilah umur dia. Umur beliau 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah. Nah, dari umur tadi, nah 40 tahun umur beliau umur sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Jadi beliau baru diangkat menjadi nabi. Nah, turunkan wahyu yang pertama itu kalau beliau di umur 40 tahun. Nah, ini pun juga ada hikmah tersendiri ya. Itu adalah umur yang puncak ya. Puncak kesempurnaan akal, kedewasaan, kewibawaan, nah ya, ketenangan jiwa beda dengan orang-orang orang-orang umurnya di bawah ya kadang masih labil nah ah, orang-orang yang di atas yang di umur 40 ke atas tentunya terkala Allah memberikan hikmah ya pada Allah ya memberikan hikmah ilmu kesadaran ini orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang sudah siap akan diberikan beban tanggung jawab yang sangat besar pada Allah di umur 40 tahun beliau kalau angkat menjadi nabi. Wa salatu wa ishruna nabiyan wa Nah, sedangkan sisa sisa umurnya yang 23 tadi nah, di sana beliau menjadi seorang nabi dan rasul. 40 tahun itu belum diangkat nabi. Umurnya 40 tahun ke atas, nah yaitu 23 tahun setelahnya barulah jadi diangkat menjadi nabi dan juga dia akan menjadi rasul. Nah, nubi'a bikron. Dia diangkat menjadi nabi nah, tatkala diturunkan surat Iqra. Surat apa itu? Al-Alan. Insyaallah ya. Nah, sila bil munatsir dan dia pun diutus, diangkat menjadi rasul tatkala diturunkan diwahyukan kepada beliau surat al mudassir Nah, wabaladuhu Makkah negeri kelahiran beliau, dakwahnya beliau, dakwah yang terbesar adalah negeri Mekah. Wahajir ke Madinah dan kemudian beberapa waktu nah, tentunya dari ilmu dan hikmah yang Allah hendaki Allah perintahkan beliau alaihissalam untuk berhijrah ke negeri Madinah. Ya, dua tempat ini ya. Dan itu sama-sama di Arab. Tempat termulia di permukaan bumi. Ya itu Mekah dan Madinah. Ba'asahullahu bin Zarati al-Syirk. Bin Zarati al-Syirk. Wa yad'u ila tauhid. Ini sangat penting. Ini tujuan yang Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus beliau alaihi salatu wasallam bin Zarati al-Syirk wa da'u ila tauhid. Untuk mengizar. untuk melakukan hazar, peringatan tentang bahaya kesyirikan. Nah, Peringatan kalau itu adalah bentuk kezaliman yang terbesar terhadap Allah. Allah sementara mengutus beliau untuk mengingatkan, ya, untuk peringatkan, menjauhkan umat ini. Nah, wa'u ilah tauhid dan menyeru mengajak umat manusia kembali kepada dan Allah mentauhidkannya. Wa dalil qaul ta'ala dalilnya. Nah, terkait tadi ya, berapa dalil tadi? Nah, ini dalil ayat Al-Mudaththir, surah Al-Mudaththir dan juga yang mana surat ini sebagaimana disebutkan oleh Mu'alib Syekh Muhammad bin Abdul Wahab turun ke beliau dia pun secara langsung kalau angkat menjadi seorang rasul dan ini adalah firman Allah SWT Allah Ta'ala ya ikut mudassir wahai orang yang berselimut nah mudassir ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau melihat Rasul itu melihat malaikat Jibril yang kedua kalinya. Dia takut. Dia tak berselimut. Nah, Allah tegur. Ya itu. Mudathir. Wahai orang muslimun, kau fa'angzir. Mau engkau. Berilah peringatan. Warab buka wakab. Agungkan. Wasiyah Wasia berkafatah. Pakaian sucikan. Dia akan dirinci. Dan Muhammad bin Abdul Wahab pun menjelaskan tafsir ayat-ayat ini. Warujza fahjur. Nah, arujza fahjur. bin Abdullah mengatakan rujza di sini adalah adalah apa? Ada as-sanad. Nah, hmm. dalam nah, dalam tafsir yang lain ya di sini juga disebutkan najis ya, najis. Nah, adapun sanad jauh Wala tamun yang Janganlah engkau berharap untuk meraih sesuatu yang banyak. Nah, ya versus perkara dunia waliyadzubillah wali rabbika wasbir dan terhadap Rabbmu tetap yang Allah tetapkan untuk terhadap hukum Rabbmu sabarlah ini surat Al-Mudassir wa makna kata beliau dan maknanya kum fa'angzir kum fa'angzir maknanya yungziru anil syirki wa yad'umu ila tauhid ini saya bin Abdul Wahab menafsir ya beberapa lafaz pada ayat tersebut nah dan kalau Allah merintahkan ku maknanya yungziru an syirk wa yad'u ila tauhid. Wahai Muhammad, ingatkan, peringatkanlah umat manusia dari kesyirikan. Nah, maka seketika itu Rasul berpikir, sebut kata sebabun nuzul ayat ini. Nah, inilah tersebut. Inilah hamba yang terbaik pilihannya. Tatkala datang perintah Allah, harusnya seperti ini ya. Terkala ada bimbingan, terkala ada nasihat, terkala ada perintah, terkala ada wahyu. Sami'na wa ta'ala. Kami tunggu dan taat, kami mendengarkan Allah. Kami mohon kekuatan untuk melaksanakannya. Bukan seperti kaum Yahudi. Ya, kami dengar, kami bermaksiat, kami tidak kerjakan. Wal yabillah. Yahudi. Nah, dan betapa sabarnya Nabi Musa AS menghadapi mereka. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkala Allah perintahkan angzir, dia pun berdiri dia pun tegak. dia pun memberikan pengingat yunzur al syirk wa yad'u ila tauhid ajaklah manusia kepada tauhid wa rabbuka fakabbir dan Rabbmu agungkanlah dia ai na'am di bitauhid nah sendiri ada koreksi ya kata dalam kitab yang Anda baca ini ya. Nah, besar sedikit galat ya, kata Nah, azimhu aku Agungkanlah dengan men-tauhidkannya Nah, nah ini yang menarik. Wasiyah maka mutahhir dan pakaianmu sucikanlah. ay tahhir amal an syirk. Nah, di sini beliau menafsirkan ya. dia maka tahhir maknanya ada tahhir amal an syirk. Bersihkanlah amalmu dari perbuatan syirik. jizabah jur Arudzu katanya al-asnam. Arudzu al-asnam. Yaitu berhala-berhala. Onju wahajruha tarkuha wal atau minha wa ahliha. Sedangkan menghajarnya itu seperti apa? Yaitu meninggalkan. Tinggalkan. Nah, dari perbedaan menyembah berhala, nah, segala sesuatu yang diberi oleh Allah tertinggalkan. tinggalkan. al atau minha wa ahliha. Berlepas diri dari senam senam tadi, hal-hal yang ada tadi, juga pelakunya. Ini makna al-baro'ah. Bukan nah, bukan lewa, bermanis muka, nah, bahkan waliyahudillah masih ada bisa senyum dan alur telal. Nah, orang yang sesat, orang yang menyimpang, tokoh-tokohnya itu bukanlah prinsip salam, prinsip Islam. Islam sangat ada al-bara'ah. Ini adalah prinsip yang sangat luhur yang diajarkan oleh Alkitab dan Sunnah. Nah, diajarkan oleh nah, syariat ini. Nabi Nabi kita. Al-Husna Alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim. Bagaimana al-bara'ah dia terhadap orang tuanya. Terhadap berhala. Yang mereka ibarat. Ini bara'ah uminku wa mimma tak ta'bruna min dunillah. Sungguh berpastir dari kalian dan dari apa yang kalian ingkari dan Allah SWT kafar nabikum ingkar nanam bainana wa bainakum adawat wal baghdha wa abada antara nampak permusuhan antara kami dan kalian hatta tu'minuna billahi wa sampai kalian hanya semata-mata berbicara Allah SWT bukan berbani semuka. ini adalah prinsip al-baro'ah ya ya tidak akan ada mereka berbani semuka. Nah, ya dengan tokoh-tokoh yang jelas itu ada penyimpangan musuh-musuh Allah, musuh-musuh di dalam dakwah ini. Nah, demikian ya. Masih ada mata di sini. Nah, wa akhadha ala hadha ishrin atau sinin yad'u ila tauhid. Wa al hadha asyur sinin yad'u ila tauhid. Wa badal ashr urija ila sama. Nah, dan pada umur ini ada 10 tahun dia menyeru manusia kepada tauhid dalam ya dakwah beliau di luar biasa sabar. Saudara kita sesabar. Beliau bersabar dengan kondisi yang yang sangat bagaimana kaum muslimin beliau dan bersabar pada saat itu sangat terjepit melakukan tauhid sangat sedikit bahkan mereka ditindas sabar 10 tahun mendakwakan tauhid maka. Nah, kalau badal asyar, urja. Urja bihi ila sama. Setelah 10 tahun, beliau dimi'rajkan ke langit. Itu peristiwa, peristiwa Isra wa Mi'raj. Nah, ini sekian dalil atau matan terkait naam pembahasan yang nanti ya akan kita bahas terkait al aslu salis pokok prinsip yang ketiga yaitu ma'rifatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengenal pengenalan kita terhadap Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin itu yang kita bahas, kita kaji terkait permasalahan ini, permasalahan yang kita pelajari ini mudah-mudahan bermanfaat. Atas kekurangan anak mohon maaf, anak kiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa an. Astagfirullah wa atubu ilaik. Sallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته